Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah Insyaallah kita lanjutkan kajian yaitu pertama-tama sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua Riyadhus Shalihin beserta syarahnya Bahjatun Nadhirin dan setelah itu ada beberapa permasalahan mengenai sirahnya dari kitab Rawdatul Anwar di Siratin Nabiyil Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakpuri Hafidahullah taala yang lalu kita masih berada di hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diikuti oleh hijrahnya sahabat Ali dan keluarga Rasulullah SAW radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian juga keluarganya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in dan yang terakhir hijrahnya Suhaib yang berjuang dengan perjuangan yang sangat hebat. Beliau rela mengorbankan hartanya demi untuk mematuhi Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan lagi beberapa permasalahan hijrah ini. Setelah itu pembangunan Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala berkata penulis kitab ini yaitu Syekh Safi Rahman Al-Mubarakpuri hafizahullahu taala beliau memberikan judul al mustadafun orang-orang lemah atau orang-orang yang tertindas bagaimana hijrahnya mereka. Wahabasal musyrikuna ba'dal muslimina 'anil hijrati wa 'azzabuhum wa fatanuhum 'an dinihim. Dan orang-orang musyrik menahan sebagian kaum muslimin dari hijrah. Orang-orang musyrik menyiksa mereka dan menfitnah mereka dari agama mereka. Jadi orang-orang musyrik menghalang-halangi sebagian kaum muslimin dari hijrah, mereka tidak boleh hijrah, bahkan mereka disiksa, mereka diganggu, mereka diuji. Agar supaya mereka meninggalkan agama Islam. Minhum Al-Walid ibn walid وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص Di antara mereka adalah Al-Walid ibnul Walid dan Ayyash bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin Al-As. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yad'u lahum fis salawati. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Selalu mendoakan kebaikan untuk mereka dalam sholat-sholatnya Mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin yang tertindas وَيَدَعُوا عَلَى ala حَبَسَهُمْ مِنْ min قُرَيْشِ dan berdoa keburukan atas orang-orang kafir yang menghalangi mereka, orang-orang kafir Quraisy yang menghalangi mereka daripada hijrah. Jadi di situ ada kata-kata yad'u lahum, ada kata-kata yad'u ala. Kalau yad'u lahum, yad'u la atau yad'u li itu berdoa kebaikan, kalau yad'u ala itu berdoa keburukan. Wahada aslul qunut dan inilah ikal baka inilah inilah asalnya kunut. Inilah asal kunut. Kunut apa namanya ini? Kunut nazilah ya. Jadi ketika terjadi musibah, bencana, peperangan yang menimpa kaum muslimin, maka dianjurkan kunut nazilah. Dan kunut nazilah ini dalam lima waktu, lima waktu. Atau juga ada riwayat pada waktu subuh dan maghrib, subuh dan maghrib. Itu kunut nazilah. Berdoa untuk kebaikan kaum muslimin dan berdoa keburukan untuk musuh-musuh kaum muslimin kunut. Kemudian wa ba'da hinin qama ba'dul muslimin bi'amalin butuliyin jari jari'in. Setelah itu atau tidak lama setelah itu sebagian kaum muslimin melakukan suatu perbuatan yang sangat berani dan menunjukkan kepahlawanan. Jadi ada sebagian kaum muslimin bertindak yang sangat berani menunjukkan dia adalah seorang pahlawan yang gagah satria. Akhrajahum bidzalika min qaidil kuffar yang hal itu menjadikan mereka bisa keluar dari ikatan orang-orang kafir fahajaru ilal Madinah lalu mereka pun hijrah ke Madinah. Jadi inilah tentang hijrahnya al-mustad'afun, orang-orang yang lemah yang tertindas. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di antara kisah ini ada yang bisa kita ambil bahwa orang-orang musyrik itu selalu memerangi kaum muslimin. Orang musyrik secara umum ahli kitab atau selain ahli kitab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum andinikum dinikum Mereka selalu memerangi kamu sampai mereka mengeluarkan kamu dari agamamu semampu mereka. Mereka terus lakukan sampai kita keluar dari Islam semampu kita atau kita mengamalkan Islam, Islam-Islam versi mereka. Kemudian juga di antara kandungan yang bisa kita ambil di sini bahwa konsekuensi orang beriman itu adalah berkorban. Konsekuensi orang beriman itu adalah berkorban. Dia berkorban. Dia kadang disiksa, difitnah dan yang lain-lainnya. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula yaitu tentang disyariatkannya kunut nazilah. Kunut nazilah ketika terjadi bencana, musibah, peperangan menimpa kaum muslimin, maka dianjurkan kunut nazilah. Dalam sholat lima waktu yaitu setelah rukuk sebelum sujud. Jadi ketika i'tidal ya, sami Allahu liman hamidah, membaca doa i'tidal baru kemudian kunut nazilah memohon pertolongan kepada Allah untuk kaum muslimin dan memohon kehancuran kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula ada kalanya diperlukan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang berani. Perbuatan yang berani dan beresiko. Mungkin bermadarat untuk sedikit orang tapi bermaslahat untuk banyak orang. Itulah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah sebagian daripada kandungan potongan kisah ini. Selanjutnya Manahul Madinah. Di sini diberikan judul Manahul Madinah. Manahul Madinah itu kalau diterjemahkan ya demam, demam Madinah. Jadi mereka sakit demam di Madinah. Walamma nazalal muhajiruna fil madinati asabahum hammun wa huznun li firafihim ardahum wa diyarahum allati nasha'u biha wa tara'ra'u fiha Tatkala al-muhajirun orang-orang yang dari Mekah telah tinggal di Madinah mereka ditimpa kesumpekan dan kesedihan karena mereka berpisah dengan bumi dan tempat tinggal yang mereka tumbuh dan besar di sana. Jadi hijrah ya, mereka lahir di Mekah, mereka tumbuh di Mekah, mereka besar di Mekah, kemudian mereka tinggalkan Mekah menuju Madinah. Ini menimbulkan kesumpekan, sumpek karena rindu. Mereka sumpek, mereka rindu. Fa'akhadu yadkuruna tilkal arda wa yahinnuna laha. Sehingga mereka pun selalu ingat kota Mekah dan mereka rindu kepada Mekah. Jadi rindu kepada kota Mekah. Jadi memang ini fitrah ya. Setiap orang itu selalu cinta dengan tanah airnya, dengan tanah kelahirannya. Bahkan seseorang itu selalu ingat dengan cinta pertamanya. <clears throat> Ada sebuah penyair mengatakan Seorang penyair mengatakan Nakil fu'adaka haithu syi'ta minal hawa Mal hubbu illa lil habibil awwali Kam manzilin ya'lafuhul fata Wahaninuhu abadan li awwali manzili Maksudnya Nakil fu'adaka haithu syi'ta minal hawa Kamu pindahkan hatimu Untuk menyenangi siapa saja Mal illa lil habibil awwali Tiadalah cinta itu Melainkan kepada kekasih yang pertama Maksudnya Kita mau memindah-mindah hati kita Mau cinta kepada siapa saja Tapi nanti hati kita itu cenderungnya kepada Cinta yang pertama Selalu yang terkenang cinta yang pertama itu Karena hatinya masih kosong Kemudian kemasukan Maka dari itu Antum kalau mau nikah Jangan mencari ikhwan atau akhwat yang sudah pernah pacaran. Iya, cari yang belum pernah pacaran. Karena yang sudah pernah pacaran itu nanti akan terikat oleh pacarnya. Khawatir seperti itu. Dia selalu ingat cinta pertamanya. Apalagi yang sudah pernah pacaran lebih lanjut, berbuat macam-macam, yang lain-lainnya, maka dihindari. Lebih baik cari orang yang baik-baik, yang masih bersih, yang belum pernah pacaran dan yang lainnya. Kecuali orang yang benar-benar taubatnya taubatan nasuha. Taubatan nasuha tentu saja. Tapi yang memindahkan hati itu repot karena hati bukan milik kita, hati itu miliknya Allah. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah memisahkan antara seseorang dengan hatinya. Hati ini milik Allah. Bahkan di dalam hadis sahih dikatakan inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha'. Sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jari Allah. Allah membolak-balik sekehendaknya. Jadi hati kita ini berada di antara dua jari Allah, selalu pindah-pindah. Sekarang satu detik gini, satu detik gini, satu terus seperti itu. Dapat informasi gini, kita punya pendirian gini. Dapat informasi gitu, kita punya pendirian gitu terus berbolak-balik. Bahkan satu hari bisa berbolak-balik hati kita ini 100 kali satu hari. Jadi mereka sekarang rindu dengan kota kota Mekah, kota, kota Mekah ya. Kemudian lanjutan syair tadi, kam manzilin alafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Berapa berapa banyak seseorang itu pindah tempat, pindah rumah. Tapi hatinya selalu condong kepada rumah yang pertama. Artinya dia lahirnya di mana, dia tumbuh di sana, dia besar di sana, Terus dia pindah kemana-mana Tapi hatinya tetap kepada tanah kelahirannya Misalnya antum orang Malang Lahir di Malang, besar di Malang Antum pindah kemana saja Hati tetap condong kepada Malang Walaupun mungkin pindah di tempat yang paling enak seperti apapun Tapi tetap ingatnya ke tempat yang pertama Tanah kelahiran Demikianlah itu fitrah Dan itu dialami oleh para sahabat Rasulullah SAW Mereka mula-mula di Madinah itu sumpah mereka bersedih, mereka selalu ingat Mekah, sanak famili mereka di sana, rumah mereka di sana, kemudian perniagaan mereka di sana, rindu terus. Dan yang lebih parah lagi, wazada dzalika syiddatan annal madinata kanat min auba'i ardillah. Dan ditambah lagi keparahan itu bahwa Madinah saat itu adalah negeri Allah yang paling banyak wabah penyakit. Jadi waktu itu Madinah adalah negeri yang paling banyak wabah penyakit. Falamma nazalu biha asabathum humma wa anwa'un minal marad. Tatkala mereka tinggal di Madinah, mereka ditimpa oleh humma. Humma ya, penyakit demam dan berbagai macam penyakit yang lainnya. Sudah rindu, sudah sumpek, kondisi tubuh ini melemah, ya kena penyakit. Sakit, banyak sahabat yang sakit. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam rabbahu azza wa jalla wa qala اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصحها وبارك في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها في الجحفة Lalu Nabi Muhammad Alaihi Wasallam berdoa kepada Tuhannya Azza wa Jalla yang maha perkasa lagi maha mulia. Beliau berdoa, wahai Allah, jadikanlah kami cinta Madinah seperti cinta kami kepada Mekah bahkan lebih. Wasahiha dan jadikanlah Madinah itu sehat, negeri yang sehat, bukan negeri tempat wabah penyakit. Wabarik fi sa'iha wa muddiha dan berilah berkah dalam sok dan moodnya dalam timbangan-timbangan diberikan berkah dalam perniagaan dalam perekonomian dan pindahkan penyakit demamnya jadikan penyakit itu ada di negeri Juhfa di sebuah tempat namanya Juhfa ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi di sini ikhwan wa akhwati la rahimakumullah kita jangan pernah lepas dari Allah kita ini tidak pernah bisa lepas dari Allah. Kalau kita lepas dari Allah, kita dibiarkan oleh Allah sekejap mata saja, kita akan hancur, kita akan binasa. Jadi kita harus hubungan dengan Allah terus. Kita lepas dari Allah sekejap mata, kita hancur. Oleh sebab itu di antara doa Rasulullah SAW, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Allahumma rahmataka arju, fala taqilni ila nafsi tarfata'in Wahai Allah rahmatmu yang aku harapkan Jangan kau serahkan aku pada diriku sendiri sekejap mata Jadi kita tidak mau diserahkan oleh Allah kepada diri kita sendiri sekejap mata Jadi kita minta supaya dibimbing Allah terus Tidak mau lepas dari Allah Jadi doa ini penting ya ikhwan Dan doa itu ada khasiatnya, ada kekuatannya Doa itu nggak sia-sia dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ah, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi doa bisa menolak takdir. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berdoa dan Allah Subhanahu wa taala menjamin akan mengabulkan doa kita. Ud'uni astajib lakum. Itu ayat indah ya. Allah memerintahkan kita untuk berdoa dan Allah langsung jawab sendiri tanpa kata-kata pemisah. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan doamu. Doa. Demikian pula di dalam hadis sahih disebutkan bahwa tidak ada doa yang tertolak, semua doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita telah memenuhi syarat-syarat doa. Jadi di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta agar supaya dijadikan cinta kepada Mekah, cinta kepada Madinah, seperti cinta kepada Mekah bahkan lebih. Minta supaya Madinah dijadikan negeri yang sehat, meminta supaya Madinah dijadikan berkah dalam perekonomiannya dan meminta supaya Madinah dibersihkan dari penyakit-penyakit supaya dipindahkan penyakit itu ke tempat yang tempat yang lain. وأجاب الله دعاءه صلى الله عليه وسلم lalu Allah pun mengabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fastarahal muslimuna minal amrat wa ahabbul madinah lalu kaum muslimin pun terbebas dari berbagai macam penyakit dan mereka cinta ke Madinah ini juga merupakan bukti bahwa Allah itu ada Allah itu ada ketika Rasulullah SAW berdoa Allah mendengar dan Allah mengabulkan doanya jadi di antara kandungan potongan kisah ini bahwa manusia itu fitrahnya adalah mencintai tempat kelahiran mereka. Itu fitrah, itu wajar. Kemudian kalau seseorang itu selalu gelisah dan bersedih, maka kondisi tubuhnya akan melemah atau ketahanan tubuhnya akan melemah sehingga dia pun bisa diserang berbagai penyakit dengan mudah. Kemudian di antara kandungan potongan kisah ini yaitu tentang perlunya doa. Perlunya doa. Bahkan doa itu sendiri adalah ibadah. Ketika kita doa itu kita beribadah. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u wal ibadah." Doa adalah ibadah. Kenapa doa itu ibadah? Karena ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia itu mengakui adanya Allah. Dia merasa lemah, dia merasa Allah itu yang besar, yang mampu, yang kuat. Kemudian di antara faedah bahwa doa itu ibadah. Ketika orang itu doa mempunyai hajat kepada Allah, maka dia itu khusyuk. Khusyuk ya. Biasanya orang ketika sholat nggak khusyuk, tapi ketika giliran doa khusyuk. Karena dia merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah dikatakan doa itu adalah ibadah. Doa itu ibadah. Kemudian juga di antara kandungan kisah ini pula bahwa doa bisa merubah takdir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena memang takdir itu menurut akidah kita ahli sunnah wal jamaah itu ada dua macam, ada takdir yang mubrom, ada takdir yang muallaq. Takdir yang mubrom itu adalah takdir yang pasti terjadi, harga mati, tidak bisa berubah lagi. Namun ada lagi takdir yang mu'allak, yang ada ketergantungan. Kalau gini, maka begitu, kalau begitu, maka begini. Yang mana yang bisa berubah, yang mana yang enggak, yang kita tidak tahu. Yang penting tugas kita adalah berdoa, berdoa, berdoa, dan berdoa, dan berusaha. Termasuk juga silaturahmi bisa merubah takdir kan? Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah di antara kandungan kisah ini pula bahwa penyakit itu ada obatnya. Penyakit ada obatnya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma anzalallahu da'an illa wa anzala shifaan." Tiadalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit melainkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan juga obatnya. Hanya ada orang yang tahu, ada orang yang tidak tahu. Jadi kalau ada orang sakit jangan putus asa. Kadang orang itu putus asa, sudah buta, seakan-akan nggak kelihatan apa-apa lagi. Padahal jalan keluar ada di depan dia, sedikit lagi ada jalan keluar. Oleh sebab itu Allah itu heran, Allah tertawa kalau ada orang yang berputus asa. Penyakit. Bahkan ada orang sudah difonis mati sekalipun, kalau Allah menghendaki sembuh, sembuh, sembuh. Ada sebuah kisah nyata menyebabkan sebuah bahkan banyak kisah nyata tentang mereka-mereka yang seperti itu. Syekh Muhammad Al-Mukhtar Al-Amin Asy-Syanqiti hafizahullah taala, seorang doktor, seorang ulama di Madinah ya, masih hidup beliau. Dan sekarang juga mengajar Jamiah Islamiyah, akhlaknya baik dan kalau pengajian itu Masya Allah sangat membekas di hati. Beliau pernah bercerita tentang seorang peminum homer kelas berat minum homer kelas berat sudah puluhan tahun dia minum homer. Sudah puluhan tahun dia mengkonsumsi narkoba. Sehingga homer atau narkoba telah mendarah daging. Jadi darahnya itu sudah darah narkoba, darahnya sudah darah homer. Ketika itu dia sakit parah, dia ke dokter, kata dokter dia nggak ada obatnya, tinggal nunggu ajal saja. Tinggal nunggu panggilan saja. Lalu orang ini pun sudah siap-siap menghadapi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi ke Mekah waktu itu pada bulan Ramadan. Dia pergi ke Mekah, dia umrah, dia banyak berdoa, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal persiapan untuk mati. Kemudian setelah dia selesai umrohnya, dia banyak minum air zam-zam. Karena zam-zam itu sunnah ya, kita minum zam-zam yang banyak itu sunnah sebanyak-banyaknya sampai full perutnya itu sunnah. Itu sunnah. Sudah orang ini minum zam-zam yang mana zam-zam itu air yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha ma'un mubarakah innam innaha ta'amu tu'min wa shifaa'u suqmin. Sesungguhnya zam-zam itu adalah air yang berkah, makanan yang mengenyangkan dan minuman yang menyembuhkan. Air zam-zam Bahkan juga disebutkan ma'u zam-zam lima syuribalah hadis sahih. Air zam-zam itu tergantung oleh peminumnya. Ketika minum dia ingin apa, maka Allah mengabulkan keinginannya. Sudah dia minum air zam-zam sampai full lebih banyak. Kemudian dia merasakan perutnya mual-mual, dia mau tumpah. Lalu dia keluar masjid dan di sana dia tumpah, dia muntah di sana. Ternyata tumpah itu berwarna hitam legam. Hitam legam. Kotor sekali. Dan setelah tumpah itu dia merasakan kedamaian yang luar biasa. Tidak pernah dia merasakan kedamaian seperti itu. Kemudian dia pun masuk masjid lagi, dia minum zam-zam lagi sebanyak-banyaknya sampai full. Kemudian perutnya mual-mual, dia keluar lagi dan dia pun tumpah yang kedua kalinya. Hitam tapi tidak sehitam yang pertama. Yang pertama masih lebih hitam lagi. Dan setelah keluar itu dia merasakan kedamaian yang luar biasa damai khusyuk nikmat belum pernah dia merasakan kedamaian seperti itu sudah setelah selesai umroh dia pun kembali ke tempatnya dan dia periksa ke dokter dan dokternya kaget kata dokter penyakitnya hilang. Padahal kemarin difonis sudah nunggu ajalnya saja, sekarang penyakitnya hilang. Jadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Penyakit itu ada obatnya. Demikian pula ada seorang wanita, saya ingat saya dari Maroko ya, dari Maghrib. Dia seorang yang kaya raya, dia kena penyakit kanker ganas, sudah menjala di seluruh tubuhnya. Dia berobat ke Eropa, kemana-mana nggak ada yang bisa menyembuhkan. Ya sama dengan tadi difonis mati, tinggal nunggu ajal saja. Sambil menunggu ajalnya datang, dia berhaji. Dia di haji di Mekah banyak berdoa, berdoa, berdoa, berdoa dan berdoa kepada Allah. Selesai haji dia merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Kemudian dia periksakan ke dokter, dia check up semuanya. Ternyata penyakitnya itu hilang. Semua dokter nggak ada yang percaya. Padahal kata mereka sudah menjala di seluruh tubuh. Tapi kata dokter penyakitnya sudah hilang. Disinilah ikhwan fillah rahimakumullah wa akhwat kita jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja memang hidup ini adalah ujian, ujian. Kemudian setelah itu kita masuk pada bab yang baru lagi atau judul yang baru lagi yaitu a'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinatil Munawwarah. Amalan-amalan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Madinah Al-Munawwarah. Madinah yang bercahaya atau Al-Madinah An-Nabawiyah, Madinah kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau di Madinah, yang beliau lakukan apa saja? Walamma istaqarra an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fil Madinatil Munawwarati bada'a yansaqul umura diniyan wa dunyawiyan bijanibi istimrarihi fit da'wati ila Allah dan tatkala telah tinggal Nabi Muhammad SAW di Al-Madinah Al-Munawwarah Beliau mulai mengatur perkara-perkara keagamaan dan duniawi Di samping beliau terus-menerus dalam dakwahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah, sekarang sudah ada negara, negara Islam di Madinah Daulah Islamiyah Mulailah beliau mengatur perkara-perkara duniawi dan ukhrawi diatur semuanya. Perkara agama beliau atur, perkara duniawi beliau atur. Dan beliau terus-menerus dalam dakwah, dakwah terus dirapikan. Jadi di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, pentingnya kita merapikan dakwah. Dakwah itu penting untuk dirapikan. Kemudian diberikan judul baru lagi di bawahnya atau subjudul atau bab Al-Masjidun Nabawi, Masjid Nabi. Nabi Muhammad SAW. Wa awal khutwatin ittakhadaha fi hadas sabili huwa bina'ul masjidin nabawi. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam jalan ini adalah membangun Masjid Nabawi. Yang pertama bangun masjid. Antum melihat di sini betapa Rasulullah SAW sangat mengutamakan pembangunan masjid. Yang pertama masjid. Ketika di Kuba yang dibangun apa? Masjid. Ketika masuk Madinah yang dibangun adalah masjid. Masjid ini penting. Masjid ini adalah markas. Sebenarnya masjid itu bukan untuk sholat saja, itu segala-galanya masjid itu. Ya untuk rapat, untuk pengajian, untuk sholat, ngatur strategis, segala-galanya di masjid. Masjid, masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala. Washtara lidalika al-ardh allati barakat biha naqatuhu Wa kanat li hulamaini yatimaini. Dan beliau membeli tanah yang onta beliau berhenti di sana. Jadi kan ontanya berhenti ya di situ ya. Kemarin kita ceritakan panjang lebar. Tanah itulah yang dibeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanah itu milik dua anak yatim. Dua anak yatim. Sebenarnya oleh keluarga anak yatim hendak diberikan gratis, tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau. Dibeli oleh beliau Anak yatim Definisi yatim menurut syariat Yatim itu adalah Man mata abuhu walam yablum Anak yang ditinggal mati bapaknya Dan anak itu belum balik Itu yatim Jadi kalau sudah balik bukan yatim lagi Definisinya lain Jadi yatim ditinggal mati bapaknya Dia belum balik Kalau ditinggal mati ibunya belum bukan yatim Lain lagi istilahnya dan yatim itu mempunyai keistimewaan-keistimewaan yang sangat banyak yang kita dianjurkan menyayangi, memperhatikan mereka dan kita diancam jangan sampai bersikap kasar, keras apalagi mendolimi mereka. Wa kanat mi'ata dhira' fi mi'ati dhira'in takriban. Dan luas tanah itu adalah 100 hasta kali 100 harta hasta kurang lebih. Jadi enggak terlalu besar ya. Masjid Nabawi yang masih asli 100 hasta dikali 100 hasta Satu hasta itu berapa? Setengah meter mungkin ya Kurang lebih ya Walhasil kecil, nggak terlalu besar Kalau kita lihat sekarang masjidnya Nabi Muhammad SAW besar sekali, sudah perluasan Tapi antum masih bisa melihat masjid yang asli Ketika di Masjid Nabawi di bagian depan sana Bagian depan ya Di daerah daerahnya Raudhah itu masih ada tiang-tiang di atasnya itu ada warna-warna hijau, ada tulisannya. Itu masjid yang masih asli dahulu. Jadi kalau antum di sana, berarti antum di masjidnya yang asli dulu. Tapi semuanya sekarang sudah masuk Masjid Nabawi. Cuma sekedar untuk ingat saja ini masjid yang asli dulu, letaknya di situ. Segitu itu. Wa fiha quburul musyrikin wa kharib wa nakhlun wa syajaratun min gharqat dan di sana itu ada kuburan-kuburan orang musyrik. Jadi banyak kuburannya orang musyrik. Wa dan juga di sana ada bekas-bekas bangunan yang sudah rusak. poing poing ya. Di sana ada pohon kurma dan juga ada pohon gharqat. Pohon gharqat, pohonnya orang Yahudi. Jadi di Madinah itu banyak Yahudi ya. Waktu itu. Fanu bishatil kuburu Wasuwiyatil kharabu Wa kuti'atis syajaratu wan nakhlu Lalu kuburan-kuburan tadi itu pun digali Digali, dipindah Dan puing-puing tadi dirapikan, diratakan Sedang pohon horkot dan pohon kurma itu dipotong Jadi memang benar Karena kita nggak boleh membangun masjid di atas kuburan jadi kuburannya digali dahulu dipindahkan. Kemudian wasofat fi kiblatil masjid dan beliau pun membuat sof di arah kiblat masjid wa ju'ilal asasu qariban min thalathati adra' dan dibuatkan pondasi kurang lebih pondasi itu tiga hasta. Dibangun pondasi ya supaya kokoh wa uqimatil hita minal labini wattin dan didirikan tembok-tembok dari batu bata dan juga tanah liat wa ju'ilat adadatal bab minal hijara dan dibuat juga kusen-kusen pintu terbuat dari batu wasukuf minal jarid dan atapnya dari jarid pelepah daun kurma wal amud minal judu' atau wal umud minal judu' dan tiang-tiangnya dibuat dari batang pohon. Subhanallah. Betapa sederhana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa furishatil ardu birramali wal hasba dan dihamparkan di bumi itu pasir dan kerikil. Jadi nggak sama dengan masjid kita ya. Di sana itu pasir dan kerikil. Sehingga kalau panas itu sujud kepanasan, kalau hujan, maka kalau sujud di darinya itu penuh dengan penuh dengan bekas hujan. Becek. Wa ju'ilat lahu thalathatu abwab dan dibuatkan tiga pintu. Wa kanatil qiblatu fisyimali ila Baitil Maqdis dan bahwasanya kiblat menghadap ke sebelah shimal yaitu ke sebelah utara menghadap Baitul Maqdis. Waktu itu kiblatnya belum pindah ke Mekah belum pindah ke Ka'bah. Masih menghadap Baitul Maqdis. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yanqulu al-hijarata wal labina ma'al muhajirin wal ansar. Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut memindahkan batu-batuan dan juga batu bata bersama kaum muhajirin wal ansar. Jadi Rasulullah Muhammad Alaihi Wasallam terjun langsung dengan sahabat ikut kerja ngangkat batu, ngangkat batu bata, subhanallah. Wa yartajizu wa yartajizun fayaziduhum dzalika nasyatan. Beliau bersenandung dan para sahabat pun ikut-ikutan bersenandung, maka hal itu menambah semangat mereka. Jadi sambil bersenandung yang mengumandangkan anasyid, sambil bernyanyi tapi nyanyian yang syar'i tanpa alat musik. Di antaranya beliau mengucapkan Allahumma لا عيش illa عيش الآخرة فاغفر ansar wal Beliau mengatakan gitu Lalu sahabat jawab Jawab-jawaban gitu Jadi supaya mereka tidak terasa Tidak merasakan capek Supaya tambah semangat Wabana bijanibil masjidi ini bil hijarati wal labin Dan beliau membangun di samping masjid Dua kamar yang terbuat dari batu-batuan dan batu bata wasaqafahuma bil jaridi wal judu' dan kedua kamar tadi diberi atap dari al jarid yaitu dari pelepah daun kurma dan batang pohon ihdahuma li sauda binti zam'ah wathaniyah li aisyah radhiyallahu anhuma yang satu untuk istri beliau saudah bintu zam'ah dan yang satu lagi untuk ibunda Aisyah. Semoga Allah meridhai keduanya. Walam yakun idzaka mutazawwijan ghairahuma. Waktu itu beliau belum menikah kecuali dengan keduanya. Jadi sepeninggal ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan ibunda Saudah. Kemudian tahun berikutnya menikah dengan ibunda Aisyah. Jadi istri beliau saat itu baru dua sampai hijrah ke Madinah. وقد في عائشة رضي الله عنها بعد قدومها قريبا في شوال سنة أولى من الهجرة dan beliau baru berkumpul dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha setelah beliau tinggal di Madinah yaitu pada bulan Syawal tahun 1 Hijriah. Inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah tentang amalan yang pertama dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah yang bisa kita ambil dari potongan kisah ini itu pertama-tama pentingnya kita mengatur dakwah, mengatur urusan agama dan urusan duniawi. Perlu diatur, perlu ditartibkan, perlu dikoordinir. Kalau zaman dulu itu enak. Karena zaman dulu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tinggal nurut saja. Sekarang ini masalahnya kita nggak punya pemimpin yang bisa dijadikan rujukan. Tiap-tiap orang punya pemimpin sendiri-sendiri. Itu masalah dan itu musibah. Oleh sebab itu meninggalnya Rasulullah SAW adalah musibah yang paling besar. Kata beliau kalau kita dapat musibah meninggalnya siapapun maka kita hendaklah mengingat meninggalnya Rasulullah SAW karena itu musibah yang paling besar. Karena dengan meninggalnya beliau yang ada adalah perpecahan. Kalau dulu pemimpinnya satu Rasulullah SAW ada masalah apa datang ke beliau beliau putuskan selesai. Kalau sekarang sudah punya pemimpin banyak Akhirnya terjadilah kekacauan, fitnah dan yang lain-lain dan orang mukmin pun selalu mengeluh, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kandungan potongan kisah ini pentingnya masjid dalam kehidupan umat Islam. Masjid itu adalah segala-galanya. Ibaratnya masjid itu seperti air bagi ikan. Ikan kalau dikeluarkan dari air maka dia pun akan mati. Demikian pula kaum muslimin kalau dipisahkan dari masjid dia akan mati. Yang mati bukan badannya, yang mati adalah hatinya dan itu lebih parah. Kemudian juga di antara kandungan potongan kisah ini bahwa masjid itu adalah markasnya kaum muslimin. Masjid itu markasnya kaum muslimin untuk berbagai macam kegiatan selama kegiatan-kegiatan yang syar'i di masjid. Atau pengajian itu paling enak di masjid. Kadang ada sebagian orang kalau diajak pengajian ke masjid nggak mau, maunya di hotel-hotel mewah. Di hotel mewah boleh-boleh saja silakan. Tapi Anda juga harus ke masjid. Kalau maunya hanya di sana saja, ke masjid nggak mau, ya itu sombong akhirnya, sombong. Kalau diajak ke masjid seakan-akan punya pandangan yang sinis, apalah masjid macam-macam. Mau di hotel boleh silahkan silahkan. Anda punya uang di hotel boleh silahkan Tapi juga jangan lupa di masjid Perlu di masjid Karena masjid adalah tempat pertama Kemudian juga di antara kandungan kisah ini pula bahwasanya kita dilarang membangun masjid di atas kuburan. Karena ada sebagian kelompok dalam Islam yang mungkin mereka itu justru suka membangun masjid di atas kuburan. Ada orang mati dikuburkan lalu dibangunkan masjid. Padahal Rasulullah Muhammad SAW itu selalu mewanti-wanti tentang mereka-mereka yang membangun kuburan di atas masjid. Ketika beliau sehat walafiat, beliau ungkapkan hal itu. Ketika beliau sakit menjelang wafat, bahkan ketika beliau sakaratul maut. Beliau selalu mengulang-ulang ucapan La'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa fi riwayah salihihim masajid. Laknat Allah ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka dan kuburan-kuburan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Jadi niru Yahudi, niru Nasrani. Atau sekarang lihat Nasrani saja di Roma, di Italia sana. Itu apa namanya? Pemimpin tertinggi siapa namanya? Paus ya, dulu Paus ya. Dari Roma, Italia sana ya. Paus, Paus. Itu kuburannya Paus dari dulu sampai sekarang di dalam apa? Di dalam gereja. Di, di dalam gereja mulai berapa abad yang lalu disimpan di sana semua. Sampai Paus yang terakhir kemarin, Paus Paulus dikubur di sana. Nah, kita dilarang orang Islam meniru mereka. Apa faedahnya larangan ini? Faedahnya larangan ini adalah supaya kita jauh daripada kesyirikan. Karena hati ini cenderung kepada kesyirikan. Akhirnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan perantara orang-orang soleh tadi. Karena setan itu paling cepat masuk untuk menye untuk menyesatkan seseorang adalah melalui perantara atau melalui kedok cinta orang-orang soleh. Akhirnya sikap hulu berlebih-lebihan akhirnya mengkultuskan jadi paling enak kita adalah mengikuti. Mungkin mereka punya alasan, alasan, alasan, alasan, alasan, alasan mungkin logika dan semuanya. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah hal itu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah hal itu pernah dilakukan oleh para sahabat? Tidak pernah. Katakanlah ahlul bed, apakah hal itu pernah dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, oleh Fatimah, oleh Hasan oleh Husain? Tidak pernah semuanya. Kemudian <clears throat> Di antara kandungan kisah ini pula yaitu betapa kesederhanaan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Kalau kita melihat masjid mereka sangat sederhana. Dan memang kalau kita kembali kepada dalil-dalil yang ada, membangun masjid mewah itu enggak boleh. Bangun masjid mewah itu enggak boleh. Masjid itu disuruh sesederhana mungkin. Sesederhana mungkin. Banyak riwayatnya. Termasuk di kitab Adabul Mufrad juga. Bangun masjid mewah itu nggak boleh. Itu sesederhana mungkin. Dengan harapan ketika orang masuk masjid, itu dia akan ingat akhirat, dia akan ingat mati, dia akan ingat kesederhanaan. Tapi sebaliknya kalau masjid itu mewah, mewah sekali. Ketika orang masuk masjid, yang diingat apa? Yang diingat dunia malahan, diingat dunia, dunia, dunia. Tapi coba misalnya antum punya pengen masjid ya, mungkin sekarang banyak orang nggak mau karena dianggap mereka ini masjid. Masuk sini ngeri ya. Masuk sini ngeri. Masjid misalnya sederhana sekali, nggak pakai dicat, apa adanya temboknya sederhana. Itu ketika orang masuk, ya mau nggak mau hidupnya sederhana dia merasa saya bakal nanti masuk kuburan lebih parah dari ini dan seterusnya. Kemudian dan mulai perluasan-perluasan masjid itu setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk juga pada masa sahabat Utsman dan yang lain. Di antara kandungan kisah ini pula bahwa seorang pemimpin itu hendaklah ikut terjun langsung bersama anak buahnya, bersama rakyatnya. Terjun langsung memberikan contoh kepada mereka dan menjadikan mereka bersemangat. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula bahwasanya boleh seseorang itu mengumandangkan anasyid atau bersenandung selama tidak menyimpang dari kaidah-kaidah syar'iyyah. Kalau memang hal itu menjadikan mereka semangat. Jadi ketika mereka mengumandangkan anasyid tadi, mereka semangat, tambah semangat. Jangan dikatakan kenapa mereka nggak ngasih Quran saja saat itu, apa nggak tambah semangat? Enggak, lain ceritanya, lain lain ya. Karena ketika kerja sambil ngaji Quran ya nggak tepat ya. Gak tepat. Jadi memang anasid juga gitu. Anasid kadang menambah semangat. Anasid cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta sholat, cinta syariat, kemudian cinta jihad, cinta Palestina. Itu menimbulkan semangat. Boleh silahkan. Selama dalam batas-batas yang syar'i. Dan selama tidak sampai menjadikan kita lebih cinta anasid daripada cinta Al-Quran. Masing-masing ada saatnya. Kemudian di antara kandungan kisah ini adalah menggambarkan keadilan dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para istrinya. Jadi masing-masing diberikan rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai akhirnya nanti ketika meninggal dunia beliau meninggalkan berapa istri? Sembilan istri dan semuanya punya rumah sendiri-sendiri di samping Masjid Nabawi. Tapi rumahnya sangat sederhana, Rumahnya Ibunda Aisyah itu sangat sederhana. Sehingga kalau Rasulullah SAW itu sujud sholat malam itu nggak cukup tempatnya. Untuk sujud saja nggak cukup tempatnya, sehingga beliau perlu memegang kakinya ibunda Aisyah dipinggirkan dulu. Ini menunjukkan betapa kecil rumah beliau saat itu, berapa petak saja. Bahkan juga sebagian tabiin di antaranya Al Hasanul Basri rahimahullah taala sempat datang ke rumahnya ibu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu atapnya sangat pendek, bisa dijangkau oleh tangan. Subhanallah. Inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah sedikit tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau. Kalau mencontoh 100% ya mungkin kita nggak mampu, tapi kita mencontoh beliau semampu kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu dari sirahnya.